بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil faidah dari kitab Situ Duror min usuli ahli al-athar. Enam prinsip yang disampaikan oleh para imam kita, para ulama kita yang merupakan prinsip-prinsip akidah al-sunnah wal jamaah kelompok yang mereka senantiasa memelihara warisan Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah alaihim jami'an. Kita sedang dalam pembahasan al-aslul awal yaitu ikhlasuddin lillahi subhanahu wa taala dan kita telah sampaikan poin-poin pembahasan yang beliau sampaikan dari ketika beliau menjelaskan tentang kedudukan tauhid dalam agama kita. Perkara yang sangat prinsip dan mendasar. Kemudian bahwa tauhid ini adalah wasiat para nabiullah alaihi salatu wasalam dan wasiat orang-orang saleh Demikian juga bahwa tauhid ini adalah dakwah al-anbiya wal mursalin. Semua para nabi dan para rasul Allah taala. Dan bagaimana rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah lepas perhatian beliau dari awal dakwah sampai wafat beliau berkaitan dengan perhatiannya terhadap tegaknya tauhid dalam pribadi dan masyarakat kaum muslimin. Dan telah kita sampaikan poin-poin tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam awal ini pembahasan kitab ini. Kemudian beliau katakan <clears throat> berikutnya diantaranya antaranya yazalu a'immatuddin yuraqisuna ala hadhihi dakwah al-mubarakah ويحثون الناس على nas ala أن ala, على ما ala ma سلف ali أئمة الدين ini para imam-imam agama, ini para imam para a'immah, imam-imam al-sunnah, para pemuka-pemuka agama, ini para ulama mereka senantiasa memfokuskan dakwah mereka yang sangat barokah ini dengan terus menyemangati manusia agar mereka benar-benar bersatu di atas akidah yang sahih di atas prinsip-prinsip usuluddin sebagaimana para salaf kita senantiasa mendakwakan yang seperti ini yang usuluddin itu terangkum di dalam yaitu arkanul iman mereka benar-benar dalam mendidik kaum muslimin. Mereka tidak pernah meninggalkan menanamkan arkanul iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitabnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, yaumul akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah akidah dan merupakan usuluddin. Ini pokok-pokok agama yang mesti menancap dalam hati seorang muslim. Karena seluruh kehidupan dia itu akan merupakan merupakan cerminan apa yang menancap di dalam hati dia. Dan kita dulu telah sampaikan bagaimana apabila akidah ini telah menancap di hati seorang muslim dampak-dampak yang akan tumbuh dampak-dampak yang akan muncul dalam kehidupan mereka sebagai seorang muslim. Yang kalau disingkat seperti yang Nabi katakan ajaban li amril mukmin. Sangat mengherankan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lau khairun. Seluruh perkaranya itu baik. Tidak ada perkara seorang mukmin yang jelek. Baik ketika dia berlimpah ruah dengan nikmat atau ketika dia sedang mendapatkan berbagai macam musibah. Maka semua perkaranya baik. In asabat usarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabat udarra'u sabara fakana khairan lah. Kalau menimpa kepada dia berbagai macam kelonggaran, kenikmatan yang menyenangkan, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila menimpa kepada dia musibah yang menyesakkan dada, yang awalnya seakan menyempitkan dada, menyusahkan, maka dia bersabar dan itu baik bagi dia. Tidak akan bisa mensikapi semuanya menjadi baik kecuali orang mereka hatinya tertanam akidah akidah tentang Allah, tentang malaikatnya, tentang kitab-kitabnya, tentang para rasulnya, tentang hari akhir, tentang masalah takdir. Ini apabila menancap dalam hati dia, maka benar-benar ini akan memberikan dampak real dalam kehidupan mereka. Kenapa umat ini, ikhwanifillah, tidak mencerminkan Islamnya? Karena dalam hati mereka kosong daripada akidah kosong daripada akidah Islam, kosong daripada keimanan-keimanan yang benar, baik keimanan yang benar tentang Allah, tentang para malaikatnya, tentang kitab-kitabnya, tentang para rasulnya, hari akhir, takdir, akhirnya kosongnya hati mereka dari akidah itu sangat berdampak pula dalam kehidupan mereka. Kita telah contohkan Bagaimana seorang muslim dia dengan akidahnya ini berdampak berkaitan dengan amalan-amal mereka dalam mewujudkan amal-amal saleh. Bagaimana dampak akidah ini ketika mereka dalam hal menjauhi larang-larang Allah Ta'ala dan bagaimana dampak akidah ini dalam hal ketika mereka menerima berbagai macam masaib jadi musibah ini semuanya akan kelihatan dampaknya ketika hati manusia benar-benar ini tertanam akidah yang merupakan pokok-pokok agama ini. Oleh karena itulah para ulama kaum muslimin aimatuddin para imam-imam kita tidak pernah kosong dakwahnya dari menanamkan pokok-pokok ini dan ini merupakan asas dalam dakwah mereka mereka tidak pernah meninggalkan mendakwakan yang sangat penting ini. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan tentang hakikat tauhid itu sendiri. Yang perlu kita kembali perjelas setelah beliau menerangkan dari awal bagaimana kedudukan tauhid, akidah tauhid, kemudian bagaimana sikapnya para nabi, sikapnya para orang saleh dan bagaimana tuntutan dakwah kepada tauhid ini yang bahwa dakwah kepada tauhid ini bukan dakwah alternatif sekali lagi. Bukan dakwah alternatif. Boleh kita memilih judul sendiri-sendiri dalam dakwah, tetapi ini merupakan dakwah yang mesti, dakwah yang tidak boleh kita tinggalkan pilihannya. Anda mau milih apapun, yang pertama harus tauhid, tidak bisa tidak. Karena ini merupakan asas yang mesti ditanamkan dalam setiap hati setiap muslim billah, beliau mengatakan tentang masalah tauhidullah antum buka halaman 23. Antum nyimak enggak? Yang punya berapa orang? Satu, terus yang lain? Antum bisa download, antum bisa kopi kitabnya. Beliau mengatakan, "Laqad istaqarra al-amru inda a'immatil huda ba'dal istiqra'i tam." linususil kitabi wa sunnah ala annahu lam yarifillah al ma'rifatal lati tunjihi minal adzabil alim yaumal qiyamah malam yuwahid malam yuwahid rabbah fi rububiyati wa uluhiyati wa asma'i wa sifati fakullu man qassara fi qismi hadil aqsam ats-tsalatha lam yukhlisil alam yukhlisid dina lillah Beliau mengatakan telah menjadi sebuah ketetapan di kalangan para aimatul huda, ini para ulama. Setelah mereka benar-benar mentelaah dengan sempurna seluruh nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas As-Sunnah bahwa orang tidak akan pernah dikatakan mengenal Allah dengan pengenalan yang akan menyelamatkan dia dari azab yang pedih di hari kiamat kelak. Orang tidak akan pernah dikatakan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan ini pengenalan dia kepada Allah tidak akan menjadi pengenalan yang menyelamatkan dia di hari kiamat kelak dan dia tidak akan dikatakan orang telah mentauhidkan Allah taala kecuali dia telah gabungkan tiga jenis yaitu tauhid ini yakni tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Barang siapa orang barang siapa yang tidak mewujudkan tiga jenis tauhid ini, maka dia belum dikatakan mengikhlaskan agama untuk Allah taala. Orang tidak dikatakan orang tidak dikatakan bertauhid kecuali dia telah mewujudkan tiga jenis tauhid ini. Orang yang tidak mewujudkan tiga jenis tauhid ini maka dia belum dikatakan bertauhid dan belum dikatakan mengikhlaskan agama untuk Allah SWT Dan tiga jenis tauhid ini bukan sebagaimana perkataan orang bahwa Wahabi telah memiliki akidah trinitas, Ini tauhid dibagi menjadi tiga, kayak trinitasnya orang Nasrani. Tetapi para ulama dalam rangka ingin menjelaskan bahwa orang tidak dikatakan bertauhid kecuali telah menyatukan tiga-tiganya ini. Asalnya tauhid itu hanya satu. Itulah tauhid yang didakwahkan oleh semua nabi dan semua rasul yaitu tauhid la ilaha illallah. Asalnya tauhid adalah ini kalimat la ilaha illallah Orang tidak akan bisa mewujudkan kalimat la ilaha illallah kecuali dia telah mewujudkan tauhid yang lainnya, rububiyah dan asma wasifat. Karena yang berhak disembah orang tidak akan bisa betul-betul menjadikan Allah satu-satunya yang disembah kecuali dia telah menetapkan dua tauhid yang lainnya, karena yang berhak disembah itu adalah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka mereka tidak layak untuk disembah. Kenapa para ulama Ikhwanibillah dan telah kita sering ulang-ulang Kenapa para ulama mereka ini benar-benar sangat berkepentingan menjelaskan hakikat tauhid yang seperti ini? Karena sebagaimana dalam semua bidang cabang ilmu ketika telah terjadi kesalahan-kesalahan yang perlu diluruskan, maka para ulama betul-betul berkepentingan menjelaskan agar mereka kembali kepada hakikat yang sebenarnya. Contoh, di zaman Rasulullah SAW semua kita tahu nggak pernah Nabi mengajarkan ilmu nahwu, ilmu sorof, nggak pernah mengadakan daurah bahasa Arab, nggak pernah. Tetapi kenapa? Kemudian para ulama berkepentingan untuk menjelaskan bahasa Arab sedemikian rupa sehingga ada ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu balaghah dan seterusnya. Karena memang itu kebutuhan. Di zaman Nabi semua orang yang mereka berbahasa Arab mereka orang-orang yang telah berada dalam jalur yang benar dalam berbahasa Arab sehingga tidak perlu diajari nahu dan saraf mereka telah faham. Tapi ketika muslimin sudah mulai berkembang meluas, banyak orang-orang ajam yang mereka masuk Islam, maka banyak yang kacau balu bahasa Arabnya. Banyak yang ya ini rusak bahasa Arabnya. Dan rusaknya ya ini bahasa Arab bisa sangat berdampak dengan makna-makna. Oleh karena itulah para ulama mulai mengajarkan Kini bagaimana kaidah-kaidah berbahasa Arab yang benar dalam rangka menjaga Al-Quran, menjaga As-Sunnah, sehingga mereka tidak keliru dalam berbahasa Arab. Karena berkepentingan, gak ada yang dirubah, gak ada. Justru dalam rangka menjaga keaslian dan dalam rangka mengembalikan kepada cara berbahasa Arab yang benar. Demikian pula para ulama kenapa Ya, ulama fikih mengapa mereka itu menjelaskan dengan detail masalah hukum-hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Di zaman Nabi tidak ada penjelasan tentang wajib, sunnah, makruh, haram nggak ada. Tetapi ini dibutuhkan dan penjelasan ini tidak merubah hakikat dari perbuatan-perbuatan tersebut, tapi bahkan menjelaskan kedudukan masing-masing. Kalau orang meninggalkan perbuatan yang ini, apa hukumnya? Dan apa status perbuatannya tadi? Kayak salat, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Kalau sampai orang meninggalkan yang rukun, maka salatnya rusak. Harus diulang. yang nggak sah. Ini perlu penjelasan. Maka ulama menjelaskan dan gak ada yang mengingkari gak ada. Sebagainya wudhu. Para ulama menjelaskan hukum-hukumnya. Ada so ada yang rukun wudhu, ada yang wajib wudhu, yang sunah-sunah wudhu. Dijelaskan para ulama. Semuanya dalam rangka untuk yakni menghukumi tiap-tiap amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan tersebut dan tidak merubah sedikit pun. Demikian pula berkaitan dengan masalah tauhid. Para ulama tidak merubah sedikit pun hakikat tauhid. Bahkan ini dijelaskan dalam rangka mengembalikan kepada makna yang diminta dari hakikat tauhid dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Karena telah terjadi penyimpangan-penyimpangan mendasar. Orang telah merasa bertauhid padahal belum bertauhid. Contohnya orang yang mereka hanya sekedar baru berkeyakinan tentang Allah dan ini masuknya adalah pada tauhid rububiyah baru berkeyakinan tentang Allah itu satu-satunya sang pencipta lalu dia sudah menganggap dia telah bertauhid yang sempurna maka para ulama berkepentingan menjelaskan dalam masalah ini untuk menunjukkan dengan jelas kamu posisinya masih di sini loh belum dianggap bertauhid sampai kamu wujudkan yang begini Ah, para ulama menjelaskan dalam rangka mereka betul-betul faham bahwasanya tauhid itu harusnya begini. Maka dijelaskan ada rububiyah, ada asma sifat, ada uluhiyah. Yang sesungguhnya kalau diringkas lagi hanya dua. Pertama keyakinan-keyakinan yang harus benar yang kita bangun berkaitan dengan Allah Ta'ala itu yang disebut dengan keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala yang sesungguhnya asma wa sifat ini masuk dalam rububiyah Allah karena berkaitan dengan penjelasan tentang diri Allah Ta'ala maka para ulama ketika menjelaskan tentang tauhid gak terfokus tiga ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Karena kepentingannya bukan soal dua tiga, bukan soal tiganya itu, tapi kepentingannya itu yaitu dalam rangka untuk mengembalikan pemahaman yang benar. Yang diinginkan dengan tauhid itu begini loh. Ada yang bagi dua dengan istilah tauhidul ilmi al-i'tiqadi Tauhid yang berkaitan dengan ilmu yang wajib diyakini tentang Allah Ta'ala. Ah, ini mencakup rububiyah dan asma sifat. Intinya ilmu yang perlu kita yakini tentang Allah. Kemudian yang kedua, ini at-tauhidu at-talabi. Tauhid yang merupakan tuntutan yang harus kita wujudkan dari perbuatan-perbuatan kita ini yang disebut kemudian dengan nama lainnya tauhidul uluhiyah. Tauhidul at-talabi ini tauhid yang merupakan tuntutan yang kalau orang dia belum wujudkan tauhid dalam tauhid ini maka belum dikatakan dia bertauhid. Sehingga orang belum dikatakan bertauhid sampai mewujudkan ya ini dua-duanya ini atau tiga-tiganya ini. Kalau dua-duanya artinya ilmu keyakinan yang kita bangun tentang Allah ini memiliki rububiyah dan asma sifat. Yang kedua ilmu tentang yaitu amalan tentang apa yang mesti kita wujudkan yaitu totalitas penghambaan kita kepada Allah ini yang dikatakan dengan tauhidul uluhiyah. Sebelum wujudkan ini belum dikatakan bertauhid. Ah, para ulama ingin menjelaskan ke situ. Karena di tengah-tengah muslimin ada orang-orang yang mereka baru berkeyakinan tentang Allah dan tidak berpikir lagi tentang tuntutan totalitas beribadah kepada Allah kemudian dia sudah sudah meyakini atau sudah merasa dalam posisi begini dia telah bertauhid kepada Allah taala. Oleh karena itulah Syekh Muhammad At-Tami rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tentang uh, dalam rangka menjelaskan hakikat tauhid ini belum menjelaskan tentang al-qawaidul arba menjelaskan bagaimana empat kaidah yang perlu kita fahami berkaitan dengan memahami tauhid tersebut. Kaidah pertama ringkasnya. Kaidah pertama. Beliau ingin menjelaskan tentang hakikat masyarakat Quraisy. Annal kufar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu mukiruna bi annahum bi annallaha huwal khaliqul mudabbir. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka ini meyakini bahwa Allah itu sang pencipta dan pengatur alam semesta. Tetapi bersama dengan keyakinannya berkeyakin bersama dengan keyakinannya ini lam yudkhilhum fil Islam belum memasukkan mereka ke dalam Islam mereka sudah berkeyakinan tentang rububiyah Allah sehingga Allah sehingga banyak ayat yang menjelaskan tentang keyakinan mereka wala insal tahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah kalau Anda tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi pasti jawabannya Allah Qul mayyarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayakulun Allah katakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua alam semesta? Pasti mereka akan menjawab Allah. Tapi keyakinan mereka seperti ini belum menjadikan mereka seorang muslim. Makanya belum mengatakan di sini <clears throat> Sabtu Malik mengatakan di sini walau anjahadat tauhid wahdah seandainya tauhid rububiyah ini seandainya berkeyakinan tentang rububiyah Allah ini sudah bisa menyelamatkan dirinya la anjal musyrikin niscaya keyakinan orang musyrik ini sudah menye, sudah ah, menyelamatkan mereka sudah menjadikan mereka sebagai seorang muwahid kenapa karena orang-orang muwahid karena orang-orang musyrikin telah menetapkan rububiyah Allah taala saniat tauhid rububiyah itu sudah cukup dianggap dia bertauhid, niscaya orang-orang musyrikin Quraisy sudah mereka dikatakan bertauhid. Tetapi kenapa mereka belum dikatakan bertauhid? Karena belum mewujudkan tauhid tuntutannya yaitu tauhidul uluhiyah. Wasyaknu dan yang menjadi tuntutan pokok itu adalah fi tauhidil ilahiyah yaitu pada tauhid uluhiyah. Gak hanya cukup pada keyakinan tentang Allah Ta'ala, tapi yang dituntut totalitas daripada penghambaan hamba itu kepada Allah Ta'ala, ini yang dikatakan dengan tauhid uluhiyah. Alladhi huwal fariqu bainal musyrikin wal muwahidin. Tauhid ini, tauhid uluhiyah inilah yang menjadi pembeda antara muwahid dan musyrik yang menjadi pembeda antara muwahid dan musyrik ini pada tauhid uluhiyah ini. Sehingga kalau belum mentauhidkan dalam hal uluhiyah, maka belum dianggap dia bertauhid walaupun sudah berkeyakinan tentang Allah taala. Kemudian pada kaidah yang kedua, beliau ingin menjelaskan pada kita kalau orang-orang musyrik Quraisy mereka sudah berkeyakinan tentang rububiyah Allah. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy bukan hanya berkeyakinan tentang rububiyah Allah. Bahkan mereka memiliki berbagai macam amal ibadah dan sudah kita terangkan. Ada mereka ada ibadah haji, mereka punya ibadah haji, mereka punya doa, mereka punya nadar, mereka punya puasa, mereka tahu tentang junub, ini mereka tahu. Dan ini mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun mereka ini sudah punya pula ibadah-ibadah kepada Allah, mereka mengenal Allah dan mereka punya ibadah-ibadah kepada Allah, tapi kenapa kok mereka masih belum dikatakan muwahhid? Karena mereka belum menjadikan ibadahnya itu totalitas kepada Allah Ta'ala. Mereka masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadah, bukan dalam hal rububiyah. Sekali lagi, seandainya hanya berkeyakinan tentang Allah itu cukup, iblis dia telah bertauhid. Fir'aun dia bertauhid. Kemudian musyrikin Quraisy dia bertauhid karena mereka ini semua berkeyakinan tentang Allah taala. Habis. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pernah akan datang bismillah. Ya, ilmu dikit-dikit lah. Tes, tes tapi perlu dikumpulkan terus. Dan kita mengikuti pembahasan beliau sehingga mudah-mudahan mendapatkan faedah yang banyak. Dan jangan bosan-bosan untuk kita tetap terus mengumpulkan ilmu dan mengulang terus sampai betul-betul ilmu itu celak dalam hati Anda dan tiada keraguan lagi. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.